Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan akidah Mendebarkan sunnah Hadirin sekalian jemaah Masjid Istiqomah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka kita sambil menunggu azan maghrib bagi antum yang mengerjakan ibadah puasa di hari Kamis ini Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikannya sebagai timbangan pemberat kebaikan kita di yaumil kiamah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal tentang azan yang kami uh, sampaikan dari Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal al Aziz. Beliau menyampaikan penulis kitab ini Syekh Abdul Adim Al-Badawi hafizahullah taala menyampaikan dalam kitab ini beberapa poin tentang adhan Di antaranya ma yustahabbu mu'addin muadzin. Apa yang disunnahkan bagi seorang muadzin ketika dia beradhan Kata beliau, disunahkan bagi disukai bagi seorang muadzin dia memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, taghiya bi adanihi wajah Allah. Dia melakukan adanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dalam menunaikan atau dalam mengerjakan adzan ini. Karena adzan adalah sebuah ibadah, maka seorang ibadah itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Fala ya'khudh 'alaihi ajran maka jangan sampai dia melakukannya untuk sebuah upah. Fa'an Utsman ibni Abil As qala dari Utsman bin Abil As beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, ij'alni imama qaumi." Wahai Rasulullah, jadikan aku sebagai imam bagi kaumku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta imamuhum waqtadi bi ad'afihim Wattakhid muaddinan la ya'khudhu ala adanihi ajran." engkau adalah imam bagi mereka ini yani imam salat bagi mereka waqtadi bi adhafihim dan ikutilah orang-orang lemah di antara mereka artinya ketika mengimami jadikan orang yang lemah di antara makmum itu sebagai standar sehingga jangan sampai seseorang mengimami dengan bacaan yang panjang dan akhirnya yang belakang pingsan begitu ya wattakhid muadzinan dan ambillah muadzin la ya'khudhu ala adhanihi ajran yang tidak yang dia tidak mengambil upah dari aktivitas adannya. Maka ini menjadi dalil bahwa seorang muadzin tidak boleh untuk mencari upah dengan adannya. Bagaimana apabila dia diupah oleh e, mungkin masjid atau bahkan mungkin negara ya memang dia sebagai muadzin tetap yang dia meluangkan waktunya untuk azan kemudian dia diupah. Maka sebagian ulama mengatakan ini diperbolehkan ya. Beda antara mencari upah dengan azan dengan memang diupah karena azan ya. Dia tidak mencari tapi ditunjuk misalnya kemudian atas hal tersebut dia diberikan upah oleh negara tanpa dia memintanya atau diberikan upah oleh sebuah lembaga ya tanpa dia memintanya ini diperbolehkan. Kemudian yang kedua, kata beliau ayyakuna tahiran minal hadatsain lima marra fi ma yustahabbu lahu wudu. Hendaklah orang yang azan itu suci dari dua hadas, yaitu hadas besar dan hadas kecil, ya. Karena pembahasan-pembahasan yang sudah dilewati tentang apa yang disunnahkan untuk berwudu di sebelum-sebelumnya di antaranya ya yaitu berwudu untuk azan. Artinya seorang muadzin disunahkan untuk eh, apa namanya? suci dari hadas besar maupun hadas kecil, ya. Dia sudah berwudu dan dia tidak memiliki hadas besar. Kemudian yang ketiga, ayakuna qa'iman mustaqbilal kiblah. Dia azan menghadap ke kiblat. Ya, disunahkan bagi seorang muadzin untuk azan menghadap kiblat. Qala Ibnu Munzir, Imam Ibnu Munzir mengatakan al-ijma'u ala anna al-qiyama fil adhan min sunnah Ijma' para ulama, para sahabat bahwa berdiri ketika azan itu sunnah. Termasuk sunnah berdiri ketika azan. Li'annahu ablagu fis sima. Karena dengan berdiri itu lebih keluar suara seseorang, ya, sehingga lebih didengar oleh orang lain dibandingkan kalau misalnya dia duduk atau dia e, pada posisi yang lainnya. Tapi bolehkah azan duduk? Boleh. Wa anna as sunnah ayastaqbil al-qiblah dan juga di antara hal yang termasuk sunnah dalam azan kata Imam Mundzir yang merupakan ijma para sahabat adalah menghadap kiblat ketika azan. Menghadap kiblat ketika azan. Dzalika anna muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yuadzinuna mustaqbilil qiblah. Hal itu karena dahulu muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka azan sembari menghadap kiblat ya. Jadi azan disunahkan seseorang untuk berdiri ya dan disunahkan seseorang untuk menghadap kiblat. Bagaimana kalau azan tidak berdiri diperbolehkan? Misalnya duduk azannya boleh tapi tidak utama ya. Demikian pula bagaimana kalau azan itu tidak menghadap kiblat maka diperbolehkan tapi yang lebih utama adalah menghadap kiblat. Kemudian yang keempat, tafita bi ra'sihi wa unuqihi yaminan inda qawlihi hayya 'ala shalah wa shimalan inda qawlihi hayya 'ala falah. Dia menolehkan kepalanya dan lehernya ke kanan ketika ketika mengucapkan hayya 'ala shalah. Ya, dan ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Jadi ketika hayya ala shalah dia tolehkan lehernya, kepalanya beserta lehernya ke arah kanan. Ketika hayya ala falah dia tolehkan lehernya ke arah kiri. Ya, hayya ala shalah. Ya, lurus lagi kemudian hayya ala falah. Ketika hayya ala falah dia tolehkan lehernya ke arah kiri. Ini di antara sunnah dalam beradab. An Abi Juhaifah dari Abu Juhaifah annahu ra'a Bilalan yu'adzin. Beliau melihat Bilal sedang beradzan. Qala dan dia berkata, "Faj'altu atatabba'u fahu hahuna wa hahuna." Bil adzan. Maka aku pun memperhatikan mulut dia ke sana dan ke sana gitu ya, sambil mengarahkan ke kanan dan ke kiri ketika ketika azan. Ya, dia lihat Bilal mengarahkan mulutnya ke kiri dan ke kanan, ke kanan dan ke kiri ketika ketika beradzan. Yang kelima, ayudkhila isba'aihi fi uduni fi udunaihi. Hendaklah seseorang itu memasukkan kedua jarinya di kedua telinganya ketika adzan. Ini jari telunjuknya dia masukkan ke telinganya ketika adzan. Liqauli Abi Juhaifah ketika atau berdasarkan perkataan Abu Juhaifah tadi raaitu Bilalan yu'adzin wa yaduru wa yudbi'u fahu hahuna wa hahuna. Aku melihat Bilal pernah berazan dan dia muter-muter kepalanya ke sana dan ke sana mulutnya. Wa isba'ahu fi udhunaihi dan kedua tangannya dia masukkan ke dalam ke dalam telinganya. Ya, jadi sepanjang azan ya disunahkan untuk memasukkan dua apa jari kita ke dalam ke dalam telinga. Kemudian yang keenam kata beliau ayar tahu bin nida. Dia kencengkan suaranya dalam azan. Ya, dia kencengkan suaranya ketika azan. Di azan itu jangan bisik-bisik ya. Kenceng ya, yang keras suaranya. Jangan pelan ya. Maka dipilih muadzin juga orang yang lantang suaranya ya. Jangan eh, bisik-bisik uh, bisik -bisik azan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu la yasma'u madda sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah." Karena sesungguhnya tidaklah mendengar sesuatu pun dari suara azan itu baik jin maupun manusia atau apapun juga pohon, tumbuhan, mobil, hewan atau apapun juga rumah-rumah ya tanah atau apapun juga illa syahidarahu yaumal qiyamah kecuali mereka semua itu akan menjadi saksi bagi dia di hari kiamat ya ini sekaligus menunjukkan keutamaan muadzin disaksikan kebaikannya oleh orang-orang atau apapun juga bahkan jin bahkan apapun juga makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berada di area di mana terdengar azan dari orang tersebut ya Kemudian itu hal-hal yang disunahkan oleh uh, disunahkan untuk dilakukan oleh muadzin ya. Kemudian ma yuqalu inda sima'il adzan wal iqamah. Apa yang dilakukan ketika seorang mendengarkan adzan dan iqamat? Yustahabbu liman sami'al adzan wal iqamah ay yaqula mithla ma yaqulul muadzin. Disukai disunahkan bagi orang yang mendengarkan adzan dan iqamat adalah dia mengatakan seperti yang dikatakan oleh muadzin. Dia menjawab dengan zikir yang dibaca oleh muadzin. An Abi Sa'id anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Abu Sa'id bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida" Apabila kalian mendengar azan, faqulu misla ma yaqulul muadzin. Maka hendaklah kalian berkata seperti perkataannya muadzin. Ini hadis yang umum tentang jawaban dari azan. Ada hadis yang e, khusus lagi yang menyebutkan adanya perbedaan pada jawaban hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Wa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza qala al-muadzinu Allahu akbar Allahu akbar" Faqala ahadukum Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hendaklah kalian berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thumma qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Kalau muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka katakan asyhadu an la ilaha illallah. Thumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kalian katakan juga asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Thumma qalla hayya 'ala sholah qala la haula la quwata illa billah. Kemudian dia mengatakan hayya 'ala sholah maka ucapkan la haula la quwata illa billah. Thumma qalla hayya 'ala al-falah qala la haula la quwata illa billah. Kemudian dia mengucapkan hayya 'ala al-falah maka ucapkan la haula la quwata illa billah. Jadi di hayya 'ala sholah hayya 'ala al-falah e, boleh atau disunahkan mengucapkan dengan la haula wala quwata illa billah. Tsumma qala Allahu akbar Allahu akbar qala Allahu akbar Allahu akbar. Ketika dia mengatakan Allahu akbar Allahu akbar katakan juga Allahu akbar Allahu akbar. Tsumma qala la ilaha illallah qala la ilaha illallah. Kemudian dia mengatakan la ilaha illallah, maka katakan juga la ilaha illallah. Yang melakukan hal ini kata Nabi SAW min qalbihi dari hatinya artinya zikir yang bukan sekedar berzikir tapi hatinya pun ikut berzikir ketika dia mengatakan Allahu akbar hatinya berzikir membesarkan Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah dia mengakui ketauhidan Allah Subhanahu wa taala tidak mau menyembah selain Allah Subhanahu wa taala ketika dia mengatakan asyhadu anna muhammadar rasulullah dia mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul sehingga mengikuti beliau SAW. Ketika mengatakan la haula wa la illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mengakui hal itu sehingga dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala aktivitasnya dan seterusnya. Min qalbihi kata Nabi. Dari dari hatinya dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam ke dalam jannah. Subhanallah. Ya, sebuah ibadah yang ringan akan tetapi apa namanya uh, sebuah hal yang besar ya sebuah hal yang besar kata beliau lagi uh, eh, Syabul Azim ya meneruskan siapa yang mengatakan hal tersebut atau mengatakan juga ditambah selain la haula wala quwata illa billah ketika hayya ala shalah hayya ala farah ditambah lagi hayya ala shalah hayya ala farah beliau juga membolehkan ya dan itu juga sebuah hal yang diperbolehkan. Jadi dia mengatakan hayya 'alas shalah mengamalkan keumuman hadis yang pertama dan dia mengatakan la haula wala quwata illa billah mengamalkan kekhususan hadis yang yang ini maka itu pun diperbolehkan. Jadi dua ketika itu hayya 'alas shalah dia mengatakan hayya 'alas shalah la haula wala quwata illa billah maka itu diperbolehkan. Bagaimana jika yang azan adalah Eh, radio atau televisi, ya, radio atau televisi. Maka kita lihat apabila yang azan di radio atau televisi tersebut adalah langsung, maka disunahkan untuk menjawabnya, ya. Tapi apabila azannya bukan langsung, azannya adalah rekaman, maka tidak apa-apa tidak menjawabnya, tidak disunahkan untuk menjawabnya. Kenapa? Karena azan adalah sebuah amal ibadah dan amal ibadah itu harus ada niatnya. Adapun rekaman dia bukan manusia, dia tidak bisa tidak bisa melakukan, tidak bisa niat dalam hatinya. Ya. Sehingga ketika yang azan adalah rekaman, maka diperbolehkan untuk tidak mengikuti ucapan dari muadzin tersebut. Tapi apabila azan itu dari radio atau televisi atau apapun juga langsung yang azan adalah orang maka disunahkan untuk tetap mengikutinya. Bagaimana kalau adzannya rekaman kemudian kita mengikutinya? Apakah diperbolehkan? Sebelum nama seperti Syekh Khalid al Muslih memperbolehkan namun tidak mendapatkan keutamaan menjawab adzan, akan tetapi dia mendapatkan keutamaan zikir seperti zikir biasa saja. Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah seperti zikir-zikir tersebut ya. Tapi dia tidak mendapatkan keutamaan untuk menjawab menjawab ada. Nah. Kemudian fa idza faraghal muadzinu al adzan awil iqamah apabila muadzin sudah selesai adzan ataupun iqamat wa ajabahu sami qala ba'dal uh, wa ajabahu sami kemudian orang yang mendengarnya menjawab adzan tersebut qala ba'dal faragh maka dia pun mengatakan setelah selesai adzan mayati fil haditsain apa yang disebutkan dalam dua hadis berikut ini. Yang pertama, An Abdullah ibni Amr annahu sami'a Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin" Kalau kalian mendengar orang yang azan, faqulu mithla ma yaqul. Maka hendaklah dia mengatakan seperti yang dikatakan oleh muadzin, dijawab azannya, ya. Ini bukan tadi bukan merupakan sebuah perkara yang ringan, ya perkara yang subhanallah, ya, menjawab azan. Maka jangan sampai kita terlewat, ya. Jangan sampai kita terlewat karena sebuah perkara-perkara yang tidak penting misalnya. Kalau kita dengar azan, dengan kita mungkin kita berhenti dulu kalau ngobrol atau berbicara, ya, kita jawab azan. Thumma sallu alayya. Kemudian kalau sudah selesai, kata Abdullah bin Amr, sallu alayya dalam hadis Abdullah bin Amr bin As maksudnya ya sallu alayya kemudian bersolawatlah kepada yang mengucapkan salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim boleh atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang ringkas begitu pun boleh fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi ashran siapa yang bersolawat kepadaku sekali maka Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepadanya sepuluh kali artinya Allah memberikan kebaikan pada orang tersebut. Summa sallun wahalil wasilah, kemudian mintakan wasilah untukku. Fa innaha manzilatun fil jannah. Wasilah itu adalah sebuah tempat di surga la tambagi illa li 'abdin min ibadillah yang hanya diperuntukkan bagi salah satu di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna ana huwa dan aku berharap akulah yang memiliki atau yang mendapatkan wasilah tersebut. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang meminta wasilah untukku, maka dia mendapatkan syafaatku, kata Nabi. Wa an Jabirin, ini hadis yang pertama. Wa an Jabirin, hadis ini menunjukkan bacaan salawat dan permintaan wasilah. Tapi tidak ada teks doanya. Teks doanya ada pada hadis yang kedua. Wa an Jabirin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dari sahabat Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'un nida" barang siapa yang berdoa ketika dia mendengarkan azan, "Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah" Ya Allah Tuhan dari seruan yang sempurna ini, was-salatil qa'imah dan salat yang akan ditegakkan ini, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Berikan kepada Nabi Muhammad wasilah dan al-fadilah keutamaan wa ba'athu maqaman mahmuda dan bangkitkan dia dalam tempat yang terpuji alladzi wa'attah yang kau janjikan kepadanya halat lahu syafaati yaumal qiyamah maka eh, dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat jadi doanya dan ini insyaallah kita semua juga sudah hafal Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati muhammadan wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi waatta ya sampai situ hadisnya ya nah uh, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini beberapa hal yang terkait dengan azan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia di hari ini Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang berilmu, berilmu dan mengamalkan ilmu dan ber, ber, beraktivitas di atas ilmu dan menjadikan kita orang yang senantiasa istiqomah hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kebaikan kepada kita, memberikan pahala atas puasa yang kita lakukan, atas ibadah yang kita lakukan. Allah taala a'lam bisawab.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 Semoga Allah Ta'ala berkahi diri, harta, dan keluarga Anda.